Dan ini merupakan nikmat-nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menetapkan kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam. Ikhwan fillah, Azakumullah kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini di hari Jumat di Qatar saya diminta untuk memberikan tausiah atau nasihat untuk talabatul ilm yang mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Saya ambil beberapa nasihat dari beberapa ulama yang memang dasarnya dari Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Yang pertama, ikhwan fillah, azakumullah yang selalu diingatkan oleh para ulama salaf yaitu agar kita ikhlas karena Allah SWT itu yang pertama dinasihat para ulama salaf banyak sekali untuk ikhlas dalam kita menuntut ilmu ikhlas dalam kita beramal ikhlas dalam kita berdakwah ikhlas dalam kita melakukan apa saja. Sebab tanpa keikhlasan amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa Allah mukhlishina lahu din." Dan tidaklah mereka diperintah mereka untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas merupakan asas amal. Kita wajib dalam beramal ini ikhlas karena Allah. Tanpa keikhlasan tidak akan diterima oleh Allah SWT. Seluruh amal yang kita lakukan tanpa keikhlasan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga berfirman dalam surah Az-Zumar, "Fa'budillaha mukhlishan lahu din." Hendaklah kamu ikhlas semata-mata karena agamanya. Fa'budillaha mukhlishan lahu din. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Berarti kita wajib ikhlas, mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, yaitu mentauhidkan Allah SWT dan juga ikhlas semata-mata karena Allah dalam seluruh amal kita. Kemudian juga dalam hadis-hadis Nabi SAW banyak sekali Nabi menyebutkan tentang ikhlas. Dan amal itu nggak akan diterima tanpa keikhlasan. Kalau seorang dia beramal kemudian dia tidak ikhlas, nggak akan diterima amalnya. Makanya ketika Udail bin Iyad rahimahullah menafsirkan ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dalam surah Kabar surah Al-Mulk Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Beliau menyebutkan bahwa yang paling baik amalnya yaitu akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas semata-mata karena Allah wa aswahu yang paling benar artinya sesuai dengan contoh Nabi saw. Alaihi Wasallam Bab syarat diterimanya amal dua yang pertama ikhlas yang kedua ittiba ikhlas semata-mata karena Allah ittiba mengikuti contoh Rasulullah saw. Alaihi Wasallam kalau itu ikhwan bidin Allah ikhlas ini mahal dan berat berat luar biasa makanya para ulama terdahulu berusaha bagaimana supaya ikhlas sampai Imam Sufyan Thawri rahimahullah mengatakan ma'alatu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat atasku melainkan melawan niatku. Karena selalu berbolak-balik. Maka terus kita harus berjuang bagaimana mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirkun akbar dan juga menjauhkan perbuatan syirkun asgar dan juga syirik yang tersembunyi di hati kita. Kalau kita ria, atau mengingat suatu dari dunia hati-hati dalam kita beribadah kepada Allah swt sampai nuntut ilmu saja nuntut ilmu orang mengharapkan sesuatu dalam nuntut ilmunya nggak akan mencium aroma surga dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Majah dan yang lainnya Nabi bersabda man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid arfal jannati al qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang mestinya dilakukan semata-mata karena Allah, karena mengharapkan wajah Allah SWT, tapi dia menuntut ilmunya bukan karena Allah, tapi mengharapkan sesuatu yang sedikit dari dunia, maka dia tidak akan mencium aroma surga dan pada kiamat. Orang menuntut ilmu, dia mengharapkan sesuatu dari dunia, dia akan mendapatkan aroma surga dari kiamat. Artinya ancaman bagi orang-orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah diancam dengan masuk neraka. Dia mencium orang seperti apa? Apalagi dia mengamalkan amal atau dia menjadi imam atau dia atau dia jadi muadzin atau yang lainnya harus ikhlas karena Allah. Kalau dia mengharapkan sesuatu tujuannya maka akan dapat ganjaran di Allah pada hari kiamat nanti. Ini harus diperhatikan. Nuntut ilmu aja kalau dia mengharapkan sesuatu dari dunia, mengharapkan uang atau mengharapkan ketenaran atau dia ingin menyaingi para ulama atau yang lainnya, nggak dapat ganjaran, nggak mencium orang surga. Apalagi yang lain, yang dia harus ikhlas karena Allah dalam mengamalkan Islam ini. Maka saya sebutkan apakah dia berdakwah, dia mengajarkan Quran, apakah dia jadi imam, apa jadi muadzin atau yang lainnya dia harus ikhlas semata-mata karena Allah, jangan mengharapkan sesuatu dari dunia. Ini nasihat para ulama terdahulu dan nasihat ada dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang sahih. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang amal-amal soleh yang dengan amal soleh itu dia masuk neraka. Amalnya amal soleh, tapi karena ada ria, dia bukan mengharapkan ganjaran dari Allah tapi ingin dipuji dan disanjung oleh manusia. Apalagi dia mengharapkan dunia. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang dari Imam Muslim dan yang lainnya, yaitu Nabi menyebutkan bahwa yang pertama kali dipanaskan neraka untuk tiga orang kata Rasulullah. Yang pertama kali neraka dipanaskan untuk tiga orang. Yang pertama yaitu orang yang dia belajar yang dia mengajarkan belajar Quran menuntut ilmu yang ketika dia ditanya oleh Allah pada hari kiamat engkau belajar engkau nuntut ilmu engkau baca Quran untuk apa kata dia untuk Allah karena engkau ya Allah bohong kata Allah engkau nuntut ilmu engkau belajar engkau baca Quran supaya dikatakan orang alim atau qari pembaca Al-Quran dan sudah dikatakan demikian dan dia tidak bisa menjawab maka diseret dimasukkan dia ke neraka yang kedua yaitu orang yang sedekah, dia infak, sedekah di mana aja tempat sedekah dia sedekah. Tapi ketika ditanya oleh Allah, engkau sedekah untuk apa? Engkau infak untuk apa? Engkau nyumbang untuk apa? Karena engkau ya Allah. Allah bohong. Engkau sedekah, engkau infak, engkau nyumbang supaya dikatakan orang yang dermawan. Dia orang yang baik, orang dermawan. Dan sudah dikatakan demikian. Dan dia tidak bisa menjawab, kemudian diseret dimasukkan ke neraka. Yang ketiga orang yang berjuang, yang berjihad di jalan Allah SWT. Dia berjihad, dia berjuang di jalan Allah. Tetapi dia berjuang, dia berjihad, ditanya, ini semua masalah. soleh. Ditanya oleh Allah pada hari kiamat, engkau berjuang dan berjihad karena siapa? Karena engkau ya Allah, bohong kata Allah. Engkau berjuang, engkau berjihad bukan karena aku. Tapi ingin katakan bahwa engkau seorang yang pemberani atau sebagai orang pahlawan atau yang lainnya. Dan sudah dikatakan demikian dan dia tidak bisa menjawab kemudian diseret dimasukkan ke neraka. Hadis ini sahih dari Imam Muslim dan yang lainnya. <clears throat> amal semua amal soleh. Tapi ketika dia melakukan amal soleh ini bukan karena Allah, karena ria ingin dipuji, ingin disanjung oleh manusia, atau karena mengharapkan dunia. Ada niat-niat tertentu yang mengharapkan dunia, maka gak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka keikhlasan ini, khana berat dan kita harus betul-betul ikhlas Para ulama terdahulu, Imam al zahabi di dalam kitabnya Syiar Alamin Nubala pernah menyebutkan tentang seorang alim yang bernama Hisham al dustuwai rahimahullah yang dia mengatakan aku belum pernah mengatakan ketika aku menuntut ilmu ini semata-mata karena Allah karena karena takutnya dia takut jatuh ria atau karena tujuan tertentu atau yang lainnya kemudian Imam Az-Zahabi memberikan komentar dalam kitabnya Siar Alamin Nubala kata beliau, kata beliau wallahi wala ana. Demi Allah, aku pun demikian. Aku tidak pernah mengatakan aku belajar ini karena Allah. Dia betul karena Allah, niat dari rumah karena Allah. Tapi aku nggak mengatakan aku ini ikhlas. Nggak berani mengatakan demikian. Kenapa? Karena godaan-godaan dari dunia, godaan syaitan, juga hawa nafsu atau yang lainnya, khawatir dia timbul riya. Tapi betul-betul dia memperjuangkan bagaimana supaya ikhlas karena Allah dan ini berat ikhlas ini. Maka seorang mukmin dan mukminah dia harus berusaha bagaimana amal-amalnya ikhlas karena Allah SWT. Ketika dia menuntut ilmu, ketika dia sholat, ketika dia puasa, ketika dia sodakoh, infak, ketika dia baca Al-Quran, ketika dia umroh, haji, ketika dia membantu orang tuanya, membantu para fakir miskin, membantu dakwah, ketika dia mengajarkan Quran, ketika dia jadi imam, ketika jadi muadzin dan yang lainnya. Harus ikhlas karena Allah. Kalau niat-niat tertentu yang dia ria atau dia mengharapkan sesuatu dari dunia atau yang lainnya, maka berat dan tidak akan Allah pada hari kiamat. Bahwa Allah memerintahkan dalam Al-Quran Fa'budillah mukhlasan lahuddin Dalam kamu ikhlas Dalam beribadah kepada Allah Semata karena agamanya Makanya ikhlas, ini berat ikhwan fillah, azakumullah. Kita harus ikhlas. Kalau kalau orang ada melakukan amal yang dia menyekutukan Allah, maka akan diterima. Dibiarkan oleh Allah. Sampai disebutkan dalam hadis Muslim, hadis qudsi, ana aghnas syuraka an syirik. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi, Aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Aku ini maha cukup. Tidak boleh ada sekutu bagiku. Barang siapa yang melakukan amal yang dia menyekutukan aku padanya pada amal itu, taraktuhu syirka. Aku tinggalkan dia dan apa yang dia sekutukan. Apakah dia karena manusia atau karena harta atau karena dunia atau yang lain ditinggalkan oleh Allah Subhanahu dibiarkan. Hadis ini sahih dari Imam Muslim. Makanya ini ikhlas harus asas dalam kita beramal. Asas dalam kita melakukan amal-amal soleh, dalam kita berdakwah, dalam kita apa saja semua ikhlas karena Allah SWT. Makanya ketika orang dia melakukan apa saja, nanti akan dibuka catatan di hari kiamat lima wakifa. Lima Artinya karena siapa? Ketika kita berjalan apa saja untuk siapa kamu lakukan ini? Untuk manusia? Atau ingin mencari sesuatu dari dunia? Atau yang lainnya? Akan ditanya oleh Allah. Untuk apa? Wa kaifa? Dan bagaimana kamu mengamalkan? Kamu mengikuti contoh Nabi atau tidak? Jadi ini akan ditanyakan oleh Allah SWT. Bagaimana kalian e, mengamalkan? Untuk siapa? Dan itu disebutkan oleh Al-Imam al dalam beberapa kitabnya tentang ikhlas ini. Riyal ikhlas karena Allah Swt. Semua asas dalam kita mengamalkan apa saja itu harus ikhlas karena Allah SWT. Ya, dan ini semua amal baik yang laki maupun perempuan harus ikhlas karena Allah SWT. Jangan karena sesuatu, jangan karena ingin dipuji, jangan ingin sanjung atau yang lainnya. Dan banyak orang-orang yang berjuang untuk Islam yang dikatakan untuk Islam tapi dibalik itu naudzubillah bukan untuk Islam tapi untuk hawa nafsunya, untuk kedudukannya, untuk jabatannya, untuk dipuji dan disanjung oleh manusia, untuk mengharapkan sesuatu dari dunia. Jadi apa dibalik itu? Banyak orang-orang yang melakukan amal-amal soleh yang sepertinya amalnya yang kelihatan baik, tapi bukan karena Allah SWT yang dilakukan. Maka nggak akan diterima oleh Allah SWT dan dihinakan pada hari kiamat nanti. Pada hari kiamat dihinakan oleh Allah SWT. Dia dapat seluruh makhluk ketika dia tidak tidak ikhlas dalam beramal. Banyak orang-orang yang antum lihat sendiri lah. Apakah itu para dai, mubalik, apakah juga orang-orang yang patutnya ber, berjuang untuk Islam semuanya bohong. Banyak yang bohong. Artinya dia menyumbang, dia sodako, dia infak karena namanya ingin diangkat, ingin dapat jabatan, ingin dapat kedudukan. Atau amal-amal soleh yang dilakukan bukan karena Allah SWT maka ini betul-betul harus kita lawan. Hawa nafsu ini harus kita lawan. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini berat dan amal kita nggak akan diterima oleh Allah tanpa keikhlasan. Makanya dakwah salaf ini mengajak orang untuk ikhlas dan selalu diingatkan untuk ikhlas. Banyak kadang orang cerita saya udah mengerjakan ini, saya udah berdakwah, saya udah jadi imam, saya jadi ini. Kenapa harus diceritakan? Kenapa harus diceritakan kepada orang? Saya membantu menyumbang untuk apa diceritakan pada orang? Urusan dia dengan Allah SWT. Kenapa diceritakan? Jadi amal-amal soleh yang dilakukan oleh seorang itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan dia dengan Allah dan terus dia minta kepada Allah agar amalnya terima Makanya ikhwan fillah azakumullah. Para ulama salaf terdahulu ketika dia melakukan amal-amal soleh dia berdoa selama amal soleh itu bagaimana amal soleh itu diterima oleh Allah. Meskipun dia sudah ikhlas, meskipun dia sudah itiba, tetap dia minta kepada Allah akan diterima amalnya. Dan antum apa doa Nabi SAW? Setiap pagi Nabi pada fajar berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafiah wa rizqan tayyiba wa amalan Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan aman yang diterima. Minta kepada Allah yaitu ilmu yang bermanfaat rezeki yang halal dan amal yang terima. Nabi saja minta supaya amal terima apalagi kita. Saya ambil contoh yang lain. Nabi Ibrahim salatu wassalam dan Nabi Ismail salatu wassalam. Keduanya membangun Ka'bah yang jelas ikhlas karena Allah. Allah yang perintah membangun Ka'bah, jelas ikhlas sudah. Dan karena Allah SWT. Tapi tetap selesai membangun Ka'bah, meminta Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Minta ya Allah, Rabbana taqabbal minna ya Allah terima amal kami. Engkau yang Maha mendengar dan Engkau yang Maha mengetahui. Jadi banyak kaum muslimin yang dia beramal tidak karena Allah SWT. Bagaimana akan diterima amalnya? Dan kadang-kadang bangga dengan amalnya. Dia bangga dengan amalnya. Oh, apa dia harus banggakan? Manusia ini nggak punya ganjaran, nggak punya pahala, nggak punya siksa manusia. Kenapa harus dibanggakan dan ceritakan pada orang lain? Jadi, yang tahu niat kita hanya kita dan Allah SWT. Makanya itu harus ikhlas karena Allah. Minta kepada Allah agar kita diterima amal kita. Antum lihat lagi para sahabat. Para sahabat sesudah dia puasa, sholat malam, sholat zakat, sodako, infak, memberikan makan kepada orang-orang yang buka puasa. Semuanya karena dan tidak cerita kepada orang lain. Pada Yomul Eid mereka katakan di antara mereka taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal kamu. Enggak enggak mengatakan pasti amal kita diterima. Tidak. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah Allah terima amal kami dan amal kami. Itu para sahabat yang takutnya luar biasa kepada Allah dan mereka takut juga berbuat nifak. Dan asas dari kemunafikan apa? Riya. Asas nifak itu dua. Yang pertama dusta, yang kedua riya. Munafikan itu asasnya dua. Yang pertama dusta, yang kedua riya. Jadi ikhwan Nah, ini yang pertama Ikhlas dan ini mahal Dan berat Dan harus berjuang kita untuk bagaimana ikhlas Supaya amal kita diterima Banyak orang-orang yang beramal Tapi dia ikhlas, jadi diterima Kita puluhan tahun dia beramal Waliyahzubillah, Assalamualaikum Makanya itu harus kita mengintrospeksi diri kita Kita dalam beramal Kita datang ke tempat ini untuk apa? Ikhlas atau tidak? Atau mengharapkan dunia? Dunia nggak ada apa-apa. Dunia lebih jelek daripada pakai kambing kata Rasulullah SAW. Dunia ini hina. Makanya di antara ulama pernah mengatakan bahwa dunia jiba wa lagu hakilah. Dunia ini bangkai. Maka pencari dunia adalah para anjing-anjing. Sampai seperti itu nasihatnya para ulama. Supaya apa? Supaya jangan kita mengharapkan apa-apa dari dunia ini. Hina dunia ini. Ikhlas sama Allah. Allah yang punya surga, Allah yang punya neraka, Allah yang punya ganjaran dan punya apa manusia gak punya apa-apa. Dunia ini, uang ini nggak ada arti apa-apa di sisi Allah SWT. Kita mencari nafkah karena Allah SWT. Dan jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Kemudian yang kedua, ikhwan fillah, Allah. Yang kedua, wasiat para ulama untuk terus menuntut ilmu. Terus menuntut ilmu. Seorang muslim dan muslimah dia wajib talabul ilmi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Untuk ilmu itu wajib atas setiap muslim. Gak boleh kita merasa bahwa kita udah alim, ya gak boleh. Kita ini masih jauh, saya dan antum ini sama. Masih talibul ilmu yang terus harus mencari ilmu. Masih ribuan kitab yang belum sempat kita baca. Ribuan kitab. Dari kitab-kitab para ulama terdahulu yang belum sempat kita baca. Kita disibukkan dengan macam-macam, dengan dunia, dengan segala macam disibukkan. Kita harus belajar dan belajar terus. Banyak yang belum kita tahu tentang Islam ini. Semakin kita belajar, semakin tahu bahwa kita jahil. Semakin kita belajar, semakin tahu bahwa kita jahil. Tapi kalau kita nggak belajar, kita merasa alim. Makanya harus terus belajar dan nggak boleh kita berhenti. Orang-orang yang berhenti dalam menuntut ilmu dan berhenti dalam mengamalkan amal soleh, orang-orang yang kufur nikmat. Kufur nikmat. Nikmat sudah diberikan oleh Allah, tapi dia gak sempatkan waktu untuk talabul ilmi. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ketika beliau mensyarah hadis dalam kitabnya Riyadhus Shalihin itu nasihat Nabi kepada seorang sahabat Ya Abdullah, الله لا mithla مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام Wahai Abdullah jangan kamu seperti sebulan. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim. Wahai Abdullah jangan kamu seperti sebulan. Tadinya bangun tengah malam. Rajin sholat malam. Sekarang ditinggalkan sholat malam itu. Ini amal sunnah. Sholat malam amal sunnah. Nabi ingatkan kepada sahabat Ibnu Umar yang masih muda apa sahabat Abdullah eh, sahabat Abdullah bin Amr masih muda umurnya belasan tahun jangan kamu seperti si bulan tadinya rajinnya sholat malam kemudian tinggalkan sholat malam sama seperti Nabi bersabda kepada Abdullah bin Umar kata beliau ni'mal abdu Abdullah law kana yusalli bil sebaik-baik hamba Abdullah Abdullah bin Umar kalau seandainya dia sholat malam Padahal Abdullah bin Umar umurnya masih belasan tahun itu perhatikan nasihat Nabi pada anak muda, remaja supaya sholat malam. Di sini Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan orang yang biasa sholat malam kemudian ditinggalkan, dia kufur nikmat kepada Allah Subhanahu Istimewa Syekh di sini orang yang sudah rutin nuntut ilmu, belajar nuntut ilmu, kemudian ditinggalkan karena nuntut ilmu lagi karena dunia, maka dia termasuk kufur nikmat kepada Allah Subhanahu Atau alasan yang lain. Yang dia nuntut ilmu tapi ditinggalkan, nggak nuntut ilmu lagi, nggak belajar lagi. Ya karena mungkin udah jadi ustadz, udah jadi dai, atau udah jadi muadzin, atau jadi imam, udah nggak perlu nuntut ilmu lagi. Sudah sempurna ilmunya. Wajib belajar dan terus belajar. Kita jahil, nggak ngerti agama kita. Masih sedikit ilmu yang kita ketahui ini. Tadi saya sebutkan masih ribuan kitab yang belum Jangan kita menganggap diri kita alim, nggak boleh. Kita jahil, yang perlu terus kita belajar, terus kita belajar. Nggak boleh kita menganggap diri kita alim, nggak boleh sama sekali. Kita harus belajar dan harus belajar menuntut ilmu. Maka kita lihat para sahabat, meskipun mereka dapat ilmu dari Rasulullah SAW, dapat ilmu dari Rasulullah, tapi apa mereka berhenti? Enggak, setelah wafatnya Rasulullah mereka datang. Siapa sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis? Datang ke Abu Hurairah, datang kepada sahabat Abdul bin Mas'ud, datang kepada sahabat yang lain radhiyallahu anhu ajma'in. Mereka datang. Mereka para sahabat yang langsung nimba ilmu dari Nabi. Yang berdirinya sahabat sesaat itu lebih baik daripada amal kita selama 40 tahun. Kata Ibnu Umar. Berdirinya sahabat sesaat bersama Nabi lebih baik daripada ibadah kita 40 tahun. Radhiyallahu anhu ajma'in. Maka sahabat masih belajar kepada yang lain. Sampai ada seorang sahabat yang berjalan pada sahabat yang lain dan disebutkan dalam saya Bukhari untuk mencari hadis, menanya satu hadis. Siapa yang ingat di antara itu? Sahabat siapa? Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Hmm. Datang kepada seorang sahabat di Mesir untuk mencari satu hadis, menanyakan satu hadis. Sampai seperti itu. Sahabat masih tetap menuntut ilmu dengan sahabat yang lainnya. Dan mereka nggak berani berfatwa sampai siapa yang lebih alim. Untuk melihat waktu kejadian tentang zikir jama'i di zaman Abdul bin Mas'ud di Baghdad, di Kufa. Ketika waktu itu orang-orang berkumpul berzikir yang ada pimpinan di halakohnya ada pimpinannya sabihumya kabirumya. Kemudian Abu Musa al-Syari radhiyallahu anhu datang kepada Mas'ud. Saya lihat di masjid yang mereka lakukan zahirnya perbuatan baik. Tapi aku tidak berfatwa apa menunggu pendapatmu. Apa yang kau katakan? Saya nggak katakan apa-apa. Kata Abdul Mas'ud. Kalau Abu Salah Syari, nunggu pendapat engkau Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu. Sampai Abdul Mas'ud datang ke masjid itu. Apa yang kau lakukan? Kami nggak lakukan ya Abu Abdurrahman kecuali dikir dengan batu kerikil. Tasbihlah 100, takbirlah 100, ucapkanlah 100. Apa kata Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu? sayyi'atikum. Hitunglah kesalahan kamu. Jangan kamu hitung yang demikian itu kesalahan kamu. Karena ini nggak ada contoh dari Nabi, nggak ada contoh dari sahabat. Sahabat masih hidup. Kenapa kamu tidak mengikuti sahabat? Apa kata dia? Saya tidak melakukan kecuali yang baik. Dijawablah Abu Abdul Mas'ud, "Wa kam min muridil khair lan yusibah." Betapa banyak orang-orang yang niatnya baik tapi nggak sesuai dengan sunnah. Anda perhatikan di sini yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebagai ulama dari para sahabat. Abu Musa Al-Asy'ari tidak berfatwa kecuali nunggu. Lalu dia sahabat mulia Abu Musa Al-Asy'ari. Nanya kepada Abu Mas'ud. Artinya saling menghormati orang yang alim. Nanti kita baru tahu ilmu sedikit sudah berfatwa. Sudah berfatwa. Dan sekarang ini banyak juga orang yang berfatwa. Makanya nuntut ilmu dulu, nuntut ilmu. Dan terus nuntut ilmu, gak boleh berhenti. Jangan merasa diri kita alim. Ya. Ada yang baru bisa bahasa Arab sedikit, wah sudah nganggapnya udah alim luar biasa. Alim kabir. Kita belum ngerti apa-apa, masih awam, masih kita talibul ilm yang harus belajar dan belajar lagi. Sungguh-sungguh. Dan itu nasihat para ulama. Makanya para ulama ketika mereka menasihati murid-muridnya yang sudah nulis buku-buku, saya ingatkan dan saya nasihati, terus belajar. Dia ya sudah nulis kita, dinasihati belajar lagi, belajar lagi. Dan datangi masyayikh, tanya kepada mereka, baca kitab-kitab, dan terus nggak boleh berhenti. Sampai meninggal dunia. Nanti ilmu ini. Karena ya fiddin, azakumullah. Yang perlu juga untuk ingat dalam talabul ilmi ini. Bahwa untuk ilmu wajib terus dan belajar. Nggak boleh berhenti. Dan kemudian ya fiddin, azakumullah. Di antara saran untuk ilmu, di samping adanya ulama, ada masyayikh yang harus kita datang. Bukan orang datang, tapi kita harus datang pada masyaih. dengan harus korbankan waktu kita untuk datang. Kalau selama ini orang bisa cuti dia untuk pulang, untuk tamasya, kenapa kita nggak bisa cuti untuk belajar? Untuk ilmu kepada ulama. Kita mulai zaman, apakah sebulan atau dua bulan, nanti tahun depan lagi ada cuti lagi, belajar lagi. Terus, seperti para ulama terdahulu, seperti itu. Ada waktu luang, belajar. Tidak ada tidak. Jadi justru ada waktu kesempatan-kesempatan itu ya dipakai buat main, buat nonton, buat jalan-jalan, buat segala macam. Lalu waktu itu ada setiap pekan. Makanya kita harus terus nuntut ilmu dan nggak boleh berhenti. Nggak boleh merasa alim. Kemudian paling Di samping itu juga kita harus di samping nuntut ilmu itu baca buku-buku. Atau belum bisa bahasa Arab, baca kita bahasa Indonesia banyak. Tamatkan kitab-kitab itu. Tamatkan. Tadi malam sudah saya sampaikan Ibnu Kathir antum tamatkan, antum nggak bisa bahasa Arab, tamatkan 10 jilid itu terjemahnya. Tafsir yang paling baik Ibnu Kathir. Baca. Dan setiap hari ada waktu, baik yang laki maupun perempuan ada waktu. Beli baca. Memang ilmu ini harus korban. Nggak bisa kamu terima gitu aja. Dulu para ulama mau berjalan dari tempat ke tempat yang lain, sarananya hanya apa? Kendaraannya, transportasinya, kuda, onta atau keledai. Beli. Setelah beli apa? Kemudian siapkan perbekalan untuk perjalanan sebulan, dua bulan. Kalau mereka punya istri, punya anak. Kalau ada bekal, nggak bisa. Nuntut ilmu nggak punya bekal, nggak mungkin. Harus punya bekal itu. Kemudian diantaranya lagi yang perlu diperhatikan dalam tolak ilmu ya azakumullah. Kesungguhan. Harus ada kesungguhan. Kalau antum gak sungguh-sungguh gak dapat ilmu selama-lamanya. Ada orang yang udah lama, saya udah ngaji, wah ustadz ustadz saya udah tahu. Tapi amalnya apa? Apa yang didapat? Cuma cerita ustadz terkenal, tapi gak dapat ilmu sama sekali. Ilmu ini apa yang diambil dari yang disampaikan? Ilmu dan pemahaman. Ini paling penting, ilmu, pemahaman. Makanya nikmat itu, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita nikmat, pertama nikmat ilmu, setelah Islam ya, nikmat ilmu. Yang kedua nikmat pemahaman. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima." Dan Allah telah mengajarkan kepadamu Muhammad apa yang kau tidak tahu. Dan karunia Allah sangat besar kepadamu. Apa kata Imam Ibnu Qayyim al dalam kitab Miftah dari Sa'adah? Bahwa Ni'matul ilmi a'zamun ni'am. Nikmat ilmu nikmat yang paling besar. Nikmat itu yang paling besar. Bab nur, cahaya dan hidayah. Ilmu itu nur, cahaya dan hidayah. Dengan kita tahu Quran dan Sunnah ala fahmi salaf ini, kita dapat hidayah petunjuk dan cahaya yang tentu kita dalam kegelapan dalam perbuatan bid'ah, syirik dan segala macam maksiat dapat ilmu ini manfaat. Hidayah dari Allah. Maka terus kita tuntut ilmu. Yang kedua pemahaman. Muqayyim juga rahimahullah mengatakan dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Dalam I'lamul Muwaqqi'in dia menyebutkan bahwa nikmat pemahaman nikmat yang paling besar. Nikmat pemahaman. Orang bisa paham tentang Islam ini nikmat yang paling besar. Betapa banyak orang-orang menuntut ilmu tapi nggak paham. Menuntut ilmu nggak paham dia. Ada orang yang 10 tahun menuntut ilmu nggak paham apa-apa. Ada yang 20 tahun atau nggak paham apa-apa. Maka ilmu dipahami dengan pemahaman yang benar Al-Quran wa sunnah ala fahmi Maka orang yang kalau paham tentang Islam ini dengan benar, dia orang yang paling bahagia. Dan Allah cinta kepada orang itu dan Allah mengendaki kebaikan kepada orang itu. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikendaki Allah kebaikan padanya, Allah berikan dia pemahaman tentang agama. Barang siapa yang dikendaki Allah kebaikan padanya, maka Allah berikan dia pemahaman tentang agama. Berarti kebalikannya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam majmu fatwanya, orang yang tidak dikendaki Allah kebaikan gak diberikan paham tentang agama. Meskipun dia nuntut ilmu bertahun-tahun, puluhan tahun, gak ada pemahamannya, rugi dia. Makanya kita Bersyukur kita bisa menuntut ilmu dan diberikan fasilitas oleh Allah SWT menuntut ilmu terus. Kemudian memahami dengan pemahaman yang benar Al-Quran dan Sunnah ala fahmi Dan dipegang. Insya Allah nanti saya akan sampaikan. Jadi menuntut ilmu nggak boleh kita berhenti dan harus terus berjuang. Dan antum ingat nasihatnya Imam Syafi'i dan antum semua apa Antum talabatul ilm dan para duat Imam Syafi'i menasihati, "Akhi, lan tanal ilma illa sittatin sa'umbika tafsiliha bi bayani." Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa irsyad ustadin wa tulu zamani. Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wahai saudaraku, engkau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan enam perkara. Yang pertama zakat, kepintaran. Kemudian yang kedua harus ada kemauan yang keras. Yang ketiga ijtihad sungguh-sungguh dalam terlalu ilmi. Yang keempat ada bekal. Yang kelima ada bimbingan ustadz. Yang keenam itu lama waktunya. Jadi yang pertama itu zakat atau ada kepintaran. Kalau orang mengatakan saya enggak begitu pintar, Enggak ada masalah. Untuk para ulama terdahulu juga banyak yang awalnya dia bodoh nggak ngerti apa apa, tapi karena kemauan yang keras, kesungguhan jadi para ulama. Yang kedua ada kemauan yang keras. Yang ketiga istiak sungguh-sungguh. Gak bisa main-main, gak bisa sambilan untuk ilmu ini. Gak bisa main-main, gak bisa sambilan. Kemudian juga ada bulu bulughah bekal. jadi harus punya bekal. Dan ada adabnya juga dijaga itu dalam terapi ini, Jadi kita dengarkan dengan baik, diam, kemudian mencatat apa yang disampaikan. Ini ada pada Nabi yang nyuruh nyatat itu ilmu itu Nabi yang suruh. Qaidul ilmu bil kita kata Rasulullah ikat ilmu itu dengan tulisan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikat tulis catat karena banyak faedah-faedah yang kadang-kadang terluput dan hilang catat Nabi yang suruh qayyidul ilma bil kitab ikat ilmu itu dengan tulisan Nabi yang bersabda demikian diriwayatkan oleh banyak ulama antaranya oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bainul wa dan Anas juga begitu nasihati anak-anaknya catat ilmu dengan tulisan dengarkan baik-baik nggak boleh bicara nggak boleh ngobrol nggak boleh yang lain itu adab. berusaha untuk memahami apa yang disampaikan dan yang lainnya yang ada pada yang disebutkan oleh oleh para ulama saya sebutkan di ada pada ini dalam buku saya dua buku saya saya sebutkan yang pertama menuntut ilmu jalan menuju surga yang kedua adab dan akhlak penuntut ilmu dua buku saya sebutkan di situ bahkan saya sebutkan juga tentang kitab-kitab apa yang harus kita baca di dalam buku penuntut ilmu jalan menuju surga itu yang tebal yang tipis adab dan akhlak penuntut ilmu bagaimana adabnya supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat kemudian yang akhwanuddin azamullah yang juga diperhatikan dalam terabul ilmi di samping tadi kita luangkan waktu kita sungguh-sungguh kita belajar ada bekal ada bimbingan ustadz nah untuk bimbingan ustadz ini yang akhwanuddin azamullah harus mencari ustadz yang betul-betul dia menguasai Quran wa sunnah lafah misalnya Jangan belajar kepada ahli bid'ah, tidak boleh. Jangan belajar kepada hizbiin, harokin, tidak boleh. Kita harus belajar kepada betul-betul orang-orang yang tahu tentang Al-Quran wa Sunnah ala fahmin salam. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Inna min asyrafis sa'ah ayil tamas al-ilmu 'inda al-asagir." Di antara tanda-tanda kiamat, orang menuntut ilmu kepada al-asagir, kepada ahli bidah. Tidak boleh belajar kepada ahlul bid'ah tidak boleh. Selama-lamanya tidak boleh. Apakah dia sufi, dia torekot, atau hizbi, atau yang lainnya. Tidak boleh kita belajar. Makanya disuruh oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah rahmatan wasiat, kata beliau, "Inna hadal ilma dinun fanzurun fanzuru amman takhuduna dinakum." Ilmu ini agama. Maka darah kamu lihat kepada siapa kamu belajar. Ilmunya agama. Lihat kepada siapa kita belajar. Jadi yang penting ya kita untuk ilmunya. Kalau dia pemahamannya sesat, pemahaman yang nggak benar, atau dia nggak kadang-kadang ngaku salah, tapi kelihatannya jelas dia gulat, gulat. Orang-orang yang berlebih-lebihan, yang gampang mentahdir orang, jangan belajar. Ada orang salah dikit tahdir, salah dikit tahdir. Nggak ada yang benar kecuali dia sendiri. Nggak ada rahmat, nggak ada kasih sayang kepada kaum ini. Bahkan saudara sendiri pun dihajar oleh dia, diboikot. nggak ada rahmat. Islamnya agama rahmat. Seandainya pun disalah, diingatkan dengan cara yang baik. Ditegur dengan cara yang baik. Bukan langsung disingkirkan orang itu. Jadi ada yang orang-orang dia mengaku salah tapi gula. Orang berlebih-lebihan. Di dunia Islam ini ada. Atau di Qatar juga ada, di mana-mana ada. Di Saudi ada, di Jordan ada. bulu, Atau di negeri kafir, yang Islamnya sedikit, ada orang yang gulu. Jadi sudah diingatkan oleh Allah. Makanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menulis kitab apa? Rifqan ya ahli sunnah bi ahli sunnah. Lemah lembut ya ahli sunnah kepada ahli sunnah, lemah lembut. Itu seperti itu. Nah, kita makanya asalnya kembali, kita kembali asalnya belajar kepada usul-usul yang Faham Quran dan Sunnah lah pahami salaf. Yang subhat, guru-guru yang subhat atau yang gulat yang belajar. Kemudian kita nanti akan jadi gulat juga. Meskipun dia pernah belajar di Yaman atau di Mesir atau yang lainnya, bukan ukuran. Kalau dia ada gulat berlebih-lebihan, jangan belajar. Nanti pun kita akan jadi orang berlebih-lebihan. Dan ini juga antum perhatikan juga, jangan antum belajar juga dari internet. Banyak fitnah di dalamnya. Ya, antum buka ini salafi buka ini buka ini yang ada syubhat masuk dan belajar dari guru dan belajar dari kitab yang sudah jelas <clears throat> banyak orang kadang iseng ah pengen buka ini blognya ini buka akhirnya yang masuk syubhat sudah itu udah Kamu belajar lagi ini semua ustadz sesat ini akhirnya <laughs> semua sesat naudzubillah ada yang dimulai futur jangan kalau baca di internet futur nggak belum belajar lagi maka antum tinggalkan yang seperti itu antum tinggalkan gak usah antum belajar baca yang manfaat untuk baca yang fitnah-fitnah tinggalkan itu bukan sarana terlalu ilmi <clears throat> fitnah-fitnah yang ada bukan sarana terlalu ilmi justru itu membuat kita pusing dan kita bingung belajar pada ustaz yang jelas untuk ilmu dan kemudian kita amalkan jadi sibukkan dengan fitnah Biar orang mau ribut mau segala macam, bukan urusan kita, urusan para dai, bukan kita. Kita belajar dan belajar dan mohon kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana Nabi berdoa, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan taqabbala. Kemudian yang ketiga, masalah yang ketiga ya khana fitina Allah. Sebelum saya masuk yang ketiga, yang perlu juga saya ingatkan kepada antum sekalian. Ilmu ini seperti dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Hanbal dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf. Dibawakan perkataan Imam Ahmad bin Hambal bahwa nuntut ilmu ini ya yang dimaksud ilmu syar'i. Dan ilmu syar'i ini kalau kita terus nuntut ilmu akan bertambah takut kita kepada Allah. Nah, harus ada kepada kita. Semakin kita nuntut ilmu, tambah iman kita, tambah yakin kita, tambah takut kita kepada Allah. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Semua yang takut kepada Allah itu ulama. Bukan tambah berani. Hati-hati. Orang itu ilmu hati-hati. Hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan manusia, dia hati-hati. Yang berkaitan dengan hak Allah, berkaitan dengan hak manusia. Hati-hati dia. Itu perhatikan itu. Hamba takut dia kepada Allah. Dia ingin jauhkan dia keinginan keinginan atau tujuan-tujuan dari dunia atau ria, ingin disanjung. Dia takut kepada Allah. Dia juga takut tentang hak manusia, menuduh orang dengan tidak benar atau memfitnah. Dia takut kepada Allah. Hati-hati akan dituntut sampai hari kiamat. Maka orang-orang yang ilmu itu bertambah dia telah berilmi, bertambah takut dia kepada Allah SWT. Itu disebutkan. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, al-ilmu khasyatullah, ilmu itu takut kepada Allah. Kemudian yang ketiga, al-amal soleh. Kita harus berbanyak amal soleh. Jadi amal ini harus terus kita tuntut dan kita cari. Uh, harus kita amalkan maksud saya. Setelah ilmu kita tuntut kita cari, kita harus amalkan. Ilmu ini imamul amal, amal. Gak bisa kita mengatakan ya kita menuntut ilmu aja. Harus amal. Buktinya amal. Allah akan memberikan ganjaran dan surga kepada siapa? Orang yang beramal bukan berilmu. Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, bukan ta'lamun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa kalian amalkan, dengan sebab apa yang kalian amalkan, bukan apa yang kalian tahu. Dalam Al-Quran gak ada jazaan bimakanu ya'lamun gak ada, yang ada jazaan bimakanu ya'malun sebagai balasan dari apa yang mereka amalkan. Allah akan memberikan ganjaran, memberikan pahala dan surga bagi orang yang mengamalkan ilmu. Makanya kata Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Ta'alamu ta'alamu fa'idha alimtum fa'amalu Belajarlah kalian Belajarlah kalian Kalau kalian sudah tahu amalkan Amalkan Ilmu ini untuk diamalkan Bukan koleksi ilmu Banyak juga orang koleksi ilmu Yang panggil ustad. Siapa ya ustad dipanggil oleh dia Karena dia punya duit Tapi Masuk kuping kanan keluar kuping kiri Berapa pusat yang ngajar dia, tapi nggak ada. Nggak ada pengaruhnya dalam kehidupan dia, baik dianya kepada istrinya, kepada orang tuanya, akar nggak ada sama sekali. Orang ilmu dia harus betul-betul belajar amalkan ilmu ini. Tambah baik akidahnya, tambah baik amalnya, tambah baik hubungan dia dengan Allah, tambah baik hubungan dia dengan manusia. Pertama kali hubungannya baik dengan istrinya, baik dengan orang tuanya dia, bukan tambah kasar, tambah keras, Bahkan kadang-kadang orang yang nuntut ilmu, lama nuntut ilmu, hatinya tambah keras. Berarti semua orang itu dengan tuduhan yang tidak benar. Tambah keras hatinya. Ini Allah ingatkan dalam Al-Quran. Jangan sampai Quran itu lama bagi kita ada, tapi hati kita tambah keras. Alam ya'ladzina amanu takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazalul haqq. ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل Amal عليهم الامل فقست wa kathiru منهم fasiqun. Allah ingatkan dalam surah Hadid Luka datang kepada orang beriman. Hati mereka itu tunduk kepada Allah, takut kepada Allah. Jangan mereka sama seperti orang-orang ahlul kita, Yang kitab itu lama, Quran, e, Taurat dan Injil lama bagi mereka. Mereka tahu isinya Taurat dan Injil. Mereka baca. Fatal alaihimul Lama waktunya ada pada mereka. Fakasat kulubuhum. Tambah keras hatinya. Wa kathiru minum fasiqun. Dan kebanyakan mereka orang yang fasik. Makanya ikhwan fillah kita belajar akidah, belajar manhaj, belajar Quran Rasul, sunnah pahami tambah lembut hati kita <clears throat> dan tambah amal kita. Maka untuk lembutkan hati di antara amal, amal soleh. Yang syaratnya ikhlas karena Allah dan itibar. Amal, <clears throat> amal. Itu terus berlomba-lomba dalam beramal. Sholatnya tambah rajin, puasanya tambah rajin, sholat malamnya tambah rajin, baca Quran tambah rajin, menolong orang tambah rajin, berbuat baik kepada orang tua tambah, kepada istri, kepada anak, terus amal solehnya terus. Jangan lihat amal orang lain, kita ini beramal. Kita masing-masing beramal dan kita akan dihisap. Jangan kita paksakan orang terus untuk bersodako, kita nggak keluar sama sekali. Ada orang seperti itu. Semua orang suruh sodako, dia sudah sodako. Dia malah yang paling kikir, pelit, kedekut. Orang lain suruh sodako, suruh infak, suruh membantu dakwah, dia sendiri diginikan tangannya. Justru dia jadi contoh dan terus beramal. Makanya ikhwan bidin Allah. Amal ini penting dalam dan itu akan dinilai Allah SWT Amal kita, amal soleh kita Karena Allah semuanya Kita banyakkan apa yang ada pada kita Kita terus amalkan Yang kita mampu laksanakan amal kita Jangan kita bergantung pada orang lain Orang lain disuruh untuk beramal, kita enggak Berlomba-lomba pasti betul khairat Meskipun kita sudah bantu dakwah dengan uang kita dengan harta kita, tetap tenaga Atau kita berbantu dengan tenaga kita, uang juga kita harus jalan. Maka Allah sebutkan wajah hidup bi amwalikum wa anfusikum. Dalam kamu berjuang di ya Allah dengan apa? Dengan harta kamu dan diri kamu. Bi amwal dengan amwal kamu. Sekarang banyak juga yang si dai bacanya tidak demikian, betul bacanya seperti itu, tapi isinya udah lain. Wajahidu bi amwalihim li anfusikum. Berjuanglah kalian dengan harta mereka untuk diri kalian. Suruh orang infak-infak untuk dirinya. Itu ada sebagian doa seperti itu. Oh ya infak, infak, infak dikumpulkan buat dirinya. Atas zakat pun harus ngasih dirinya juga. Padahal dia tidak berhak mau dia ngaku keturunan Nabi, dia nggak berhak dapat zakat, nggak ada nggak berhak dapat sadako. Jadi ingat bahwa kita berjuang dengan diri kita dan harta kita diperhatikan. Amal terus lakukan amal-amal soleh dan jangan futur, jangan lemah. Kalau kita lemah terus minta kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk bisa melakukan amal-amal soleh. Akan Terutama pada zaman-zaman fitnah, kita disuruh Nabi bukan mengikuti fitnah, bukan baca fitnah, tapi apa? Amal. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il al-mudhlim." Yusbihu ar rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'arad min ad-dunya. Kata Nabi sallallahu dalam kalian lakukan amal-amal saleh. Bersegera berlomba-lomba melakukan amal saleh. Karena fitnah-fitnah ini sudah seperti potongan malam yang gelap. Pagi orang itu beriman, sore kafir. Sore dia beriman, pagi kafir. Menjual agamanya dengan sengit dan dunia. Zurul lagi, badiru bila amal. Segera beramal soleh. Dan kita, ikhwan bidina, zakumullah. Amal-amal soleh kita, nggak perlu orang lain tahu. Ya memang orang lihat ya tidak ada masalah seperti soal berjamaah atau memang kita sedang mengumpulkan sodako atau infak atau mengumpulkan dana untuk kaum muslimin yang memang juga orang tahu nggak ada masalah tapi harus ikhlas karena Allah Taala. Tapi ada amal-amal soal yang lain kita harus karena Allah. Yang orang lain nggak tahu kita berlomba-lomba dalam amal-amal soleh. Kita harus perhatikan kepada ya bidin, azakumullah. Dan jangan bangga dengan amal kita. Kita nggak tahu apakah kita ikhlas atau tidak, diterima atau tidak kita nggak tahu. Tapi amal harus terus berjalan. Makanya para ulama terdahulu mereka diangkat oleh Allah karena amal solehnya dia yang mereka terus berjuang melakukan amal-amal soleh. Begitu juga seperti uh, izahnya Islam, mulianya Islam, ya dengan terus beramal. Makanya dengan ilmu dan amal. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk al-huda Wadinil haq dan agama yang hak. Agar Allah menampakkan agama ini di atas seluruh agama. Meskipun orang musyrik tidak tidak menyukai. Beliau menafsirkan dalam kitabnya Taisir Karim Rahman kitab tafsir kalamin al-Mannan. Yang dimaksud dengan al-huda al-ilmu Nabi Yang dimaksud dengan dinul hak al-amal salih. Dan dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa al-huda petunjuk, yaitu ilmu yang bermanfaat. Wadinil hak, agama yang hak itu adalah musaleh. Lidhiru wala dini kulli. Agar Allah menampakkan agama Islam ini di atas seluruh agama. Meskipun orang musyrik tidak tidak menyukai. Artinya izahnya Islam, jayanya Islam, bangkitnya Islam dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Bukan dengan yang lain. Makanya ini ilmu an-nafi wal amal terus jalan. Dan kita harus berlomba-lomba untuk menuntut ilmu dan kita harus berlomba-lomba untuk melakukan amal-amal soleh. Kemudian kita masuk yang keempat. <clears throat> nasihat yang keempat yang dinasihat oleh para ulama yaitu atas bil kitab wa sunnah di salafil ummah. Yang keempat yaitu berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunnah ala fahmi salafil ummah. Kita wajib berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunnah ala fahmi salafil ummah Sebab zaman itu zaman fitnah. Dan kita harus mencari jalan selamat. Dan selamat itu yang satu. Itu orang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena itu Nabi SAW di dalam wasiatnya dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an Nabi menyebutkan "Man ya'ish minkum ba'di fa yasara ikhtilafan katsira" فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وأعطوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Nabi bersabda Barang siapa yang hidup sesudah wafatku Maka dia akan melihat perselisihan yang banyak Nabi sudah ingatkan Barang siapa yang hidup sesudah wafatku Akan melihat perselisihan yang banyak maka anda kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geraham kalian. Pegang erat-erat dan gigit dengan geraham kalian. Dan jauhkan dari kalian dari hal-hal yang baru. Karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Nabi menyebutkan akan terjadi perselisihan, akan terjadi perpecahan dan terus berkembang perpecahan itu. Dari zaman Uthman bin Affan radhiyallahu an dan terus sampai hari ini. Dan sampai hari kiamat akan terus terjadi perpecahan, akan terus terjadi perselisihan. Kemudian setelah itu Nabi saw menyebutkan bahwa jalan keluar atau solusi dari perpecahan dan perselisihan itu itu jalannya dengan apa? Dengan berpegang teguh pada Al-Quran, Sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman salafus saleh. Jadi berpegang teguh pada Al-Quran, kepada Sunnah Nabi menurut pemahaman salafus saleh. Itu jalan keluarnya dari semua perpecahan, perselisihan kembali kepada Quran dan Sunnah Nabi Sallam. Ini wasiat Nabi SAW. Bukan hanya berpegang saja kata Nabi, gigit dengan geram kalian. Gigit, masuk gigit dengan geram kalian, pegang teguh, pegang rata-rata karena fitnah yang luar biasa. Betapa banyak orang-orang yang dia tadinya sudah berpegang kepada mana salaf yang kemudian datang fitnah, datang fitnah, datang fitnah atau fitnah syubhat atau fitnah syahwat dan lepas. Ini manhaj yang hak. Al-Qur'an Rasulullah kami salaf jangan dilepas. Dan ini jalan menuju surga karena Nabi sudah satu yang masuk surga. Selainnya masuk neraka. Jadi ikhwan fillah, kita harus kembali kepada Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Dan ini wajib. Wajib. Karena Allah memerintahkan demikian dalam Al-Quran. Dan juga Nabi SAW memerintahkan demikian dalam sunnah yang sahih. Dan juga para sahabat. Maka saya sebutkan dalam buku saya. Dalil tentang wajibnya berpegang teguh pada Quran dan sunnah Abah Misalaf. Itu lebih dari 50 dalil. Dari Quran, sunnah, akhir para sahabat, tabi'in, dan yang lainnya. para ulama. Saya sebutkan dalam buku saya, mulia dengan manhaj jadi saya bukan 50 dalil. Bagaimana juga pada Quran dan Sunnah ala fahmi wajib. Kita mengikuti mana salaf ini wajib hukumnya. Bukan sunnah, bukan boleh, boleh aja wajib. Dan kita pegang erat-erat. Dan ini juga bukan hanya pengakuan, tapi dilakukan dengan amal. Banyak juga orang ngaku, wah saya salah, salah, tapi nggak kelihatan, nggak terlihat dari uh, pemahaman yang benar, dari amal yang benar, muamalahnya. Pak salaf itu punya akhlak yang mulia. Nah, pegang teguh Salaf ini bukan satu segi, bukan sekedar akidah aja. Ya akidah, ya manhaj, ya ibadah, ya muamalah, ya akhlak juga. Itu kita perhatikan. Bab salaf ini pada hakikatnya Islam itu sendiri, Islam yang murni. Tapi kalau sudah terjadi perpecahan-perpecahan, maka disebutkan para ulama dengan istilah al-sunnah atau dengan istilah salaf. Karena banyak perpecahan. Tapi kalau ada perpecahan, ya tetap disebutkan dengan Islam itu. Tapi karena banyak yang perpecahan harus disebutkan sebagai pembeda dari firqah-firqah yang sesat. Yang itu wajib berpegang kepada manhaj salafus saleh. <clears throat> Dan ini ikhwan fillah, jazakumullah. Harus kita belajar dan terus belajar dan kita baca buku-buku para ulama ada sunnah tentang masalah ini. Banyak kita baca para ulama. Ya, seperti syarah usul i'tiqad al-sunnah wal jamaah al-imam al-lalikai al-ibana al-muwatta syarah sunnah oleh imam al-barbahari dan yang lain banyak puluhan kitab bahkan ratusan kitab yang menjelaskan tentang manhaj salaf ya, akidah wasatiyah akidah tahawiyah dan yang lainnya itu harus dibaca dibaca dipelajari dan ada guru yang membimbing supaya kita betul paham tentang akidah salaf ini dan harus ada kitab yang jadikan rujukan buat kita ngaji, kita belajar itu. Dan kita harus paham dulu. Jangan kita ngajar kalau kita nggak paham. Jangan kita dakwah kalau nggak paham, nggak boleh. Nggak boleh seorang pun berdakwah kalau dia nggak punya ilmu, tidak boleh. Hukumnya dosa besar. Bahkan kejelekannya lebih parah daripada manfaatnya. Disebutkan oleh para ulama. Orang berdakwah harus ilmu. Dasarnya firman Allah dalam surah <clears throat> Yusuf Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana Katakanlah ini jalanku yang lurus. Ini jalanku, ini manhajku, ini dakwahku. Aku mengajak manusia ke jalan Allah dengan dasar ilmu dan keyakinan. Aku dan orang yang mengikuti aku. Dan masuki Allah dan aku tidak termasuk orang yang berbuat syirik. <clears throat> Maka para ulama menyebutkan dalam ayat ini itu harus dakwah dengan ilmu. Kalau dia nggak punya ilmu nggak boleh dia berdakwah. Maka ketika orang mengatakan saya salah, betul, dia harus belajar dulu. <clears throat> Ada orang-orang dari firqah-firqah yang sesat atau dari hizbiyin yang dia betul dulunya dia sebagai ustadz atau dai firqah itu. Kemudian dia taubat <clears throat> masuk kepada salat Nggak boleh dia belajar, eh, nggak boleh dia ngajar sampai dia belajar dulu tentang mana yang hak ini. Nggak boleh dia ngajar, nggak boleh dakwah sampai tahu mana yang hak ini. Dia sudah tamatkan kita kita para ulama baru dia ngajar tidak Ini ilmu nggak boleh sembarangan orang mendakwakan hak. Nanti hasilnya merusak. Cuma baru tahu-tahu salaf, tapi dia nggak belajar manhaj yang benar, akidah yang benar, yang akhirnya menyesatkan orang nanti. <clears throat> Makanya itu harus antum belajar. Berbanyak juga sekarang bantu beli kaset, eh, beli kitabnya, kemudian dengar ceramah para masyayikh, masyayikh Rasulullah. Ada syarahnya, dari para ulama dari Syekh Saleh Fauzan tentang akidah akidah tauhid akidah wasatiyah atau yang lainnya antum dengarkan baik-baik setelah dapat ilmu dan tanya kepada ulama kemudian antum dakwah jadi Islam seperti itu nggak gampang beda dengan manhaj yang lain ya nggak tahu ilmu tablik yang penting tablik dakwah balikuan nih walau hmm. ayat sampaikan dari kumus satu ayat balikuan nih walau ayat Ketika Nabi bersabda ini kepada siapa? Kepada siapa? Sahabat. Berdirinya sahabat sesaat ketika Umar lebih baik dari ibadah kita 40 tahun. Nabi sampai balik ke anu walau ayah sahabat. Kemudian yang kedua, Anni dari Rasulullah. Dia udah tahu belum hadis Nabi? Anni. bu Anni dari Rasulullah. Dari Rasulullah. Tahu belum hadis Nabi? Hadis yang dihafal juga bukan hadis Nabi. Hadis maudhu palsu yang dihafal oleh dia. Dongeng cerita dia disampaikan. Ani dari Rasulullah sampaikan boleh, tapi ani dari Rasulullah. Walau ayat, meskipun satu ayat yang dia sudah paham ayat itu. Sampaikan. Jadi jangan kemudian, wah oh, kan ini harus sampaikan satu ayat. Lihat gimana penjelasan dari Rasulullah. Hadis ini sahih Bukhari. Jadi ikhwan fiddin, nah, azakumullah kembali kita kepada mana salaf ini. Bahwa mana salaf ini manhaj yang hak. Dan wajib kita berumur itu manhaj yang hak ini. Kalau ada individu-individu yang kurang baik dalam dia mengikuti mana salaf, jangan dikaitkan dengan salaf. Soal individu dan kekeliruan kesalahan wajar sebagai manusia, sebagai bashar. Atau di zaman Rasulullah. Atau di zaman Rasulullah, sahabat. Ridwan Majma'i. Di zaman Rasulullah, Ketika Rasul di Madinah yang sudah izah Islam ini, ada yang berzina, ada yang minum khamar, ada yang berbuat pelanggaran, ada. Dan dilaksanakan hukum had oleh Rasulullah. Bukan berarti bahwa mereka semuanya sempurna. Tidak. Nah, kadang-kadang orang mengatakan, kok salam seperti itu? Individu betul ada yang menyimpang. Atau individu ada yang salah. Tapi kemudian dikaitkan dengan manhaj, nggak bisa. Kata setiap yang lain pun Manhattan yang lain punya kesalahan yang besar dan fatal akibatnya. Bahkan sampai perbuatan yang mereka yang lakukan adalah syirkun akbar. Jadi kalau yang salah ini ada kekeliruan, ya, kesalahan, wajar ada, cuma diingatkan dengan cara yang baik. Jangan karena individu kemudian ah, saya nggak mau ikut mana salah, nggak boleh. Mana salah mana yang hak Allah dan Rasulnya merintahkan. Dan kita wajib ikut, nggak boleh menyimpang. Dan Anda sudah hafal ayatnya. Wa may yushaqiqir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa jahannam wa sa'at Dan barang siapa yang menentang Rasul dan jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin kami biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam dibiarkan oleh Allah sesat orang-orang yang menyimpang dari masalah dibiarkan sesat oleh Allah Kemudian dia ancam dengan masuk neraka. Untuk wajib kita mengikuti masalah. Dalilnya banyak. Nanti Anda bisa baca buku saya Mulia dengan masalah. Kemudian yang kelima. Wasiat yang kelima yang nasihat oleh para ulama ahli sunnah berakhlak dengan akhlak yang mulia. Jadi berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sebab Islam ini agama yang mengajarkan ilmu, amal dan akhlak yang mulia. Maka Nabi bersabda, "Bu'itu li utammima makarimal akhlak." Aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Atau bu'itu li utammima salih akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak yang baik. <clears throat> Hadis ini sahih dari Imam Bukhari dalam kitabnya al Mufrad, Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan akhlak mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Sampai yang paling banyak masukan manusia ke surga dua. Kata Nabi yang paling banyak masukan manusia ke surga dua. Yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua akhlak yang mulia. Yang paling banyak masukan manusia ke neraka dua. Mulut dan kemaluan. Saya ulangi, yang paling banyak masukan manusia ke neraka eh, ke surga dua. Yang paling banyak masukan manusia ke surga dua. Yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua akhlak yang mulia. Yang paling banyak masukan masuk neraka dua, yaitu mulut dan kemaluan. Kemudian juga timbangan yang paling berat pada kiamat akhlak yang mulia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min al qiyamati min khuluqin hasan wa inna Allah la yubghidul fahish Nabi bersabda, tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya pada hari kiamat melainkan akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya Allah sangat benci kepada orang-orang yang keji, yang kasar dan kotor mulutnya. Yang keji, kasar dan kotor mulutnya. Allah benci kepada dia. Jadi akhlak mempunyai kedudukan yang baik. Ikhwan maka kita disuruh untuk bergaul kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Dan Allah memuji Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin aldi Dan engkau semuanya engkau berada di akhlak yang mulia. Maka akhlak ini penting. Disuruh kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Nabi bersabda, "Ittaqillahi tsumma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Ittaqillahi tsumma kunta. Bertakwa kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Di rumah, di masjid, di jalan, di pasar, di dalam kota, di luar kota. Takwa kepada Allah di masa beratnya. Wa atbi al hasanata tamhuha. Dan iringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan jelek. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaul kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Ya, bergaul kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Ditunjukkan akhlak yang mulia. Bagi antum sebagai talabatul ilmu Tunjukkan akhlak yang mulia. Pertama kali akhlak yang mulia yaitu kepada orang tua kita. Bagaimana akhlak kita, bagaimana perbuatan baik kita, bagaimana omongan kita nggak boleh kasar, nggak boleh menengking, nggak boleh menghardik, nggak boleh bilang ah aja nggak boleh. Wala taqul ufin, uffin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Jangan kamu katakan ah pada orang tua, jangan menengking, menghardik, menghentak orang tua, membantah orang tua dan katakan kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Kita ngomong dengan teman kita, dengan atasan kita. Itu baik. Kenapa kalau orang tua kasar? Kalau kita ngomong pada teman kita, kepada atasan kita luar biasa lembutnya, senyum, orang tua lebih daripada itu. Kau dan kerima, perkataan yang mulia kepada orang tua. Makanya ini harus perhatikan. Akhlak tunjukkan pada orang tua. Tunjukkan. Kita introspeksi. Kita sebagai talabatul ilm, akhlak kita gimana kepada orang tua kita. Meskipun orang tua kita awal atau dia bodoh, atau dia terbelakang, atau dia nggak punya pendidikan, atau <clears throat> saatnya pun dia harus pindah. Tentu kita wajib berbuat baik pada dia. Doakan dia pada kebaikan, <clears throat> doakan dia dalam kebaikan dan doakan dia dalam hidayah dari Allah SWT. Bukan ditengki, bukan diceritakan. Nggak boleh orang menceritakan aibnya orang tua, nggak boleh orang lain. Sama, seorang istri nggak boleh ceritakan aib suaminya kepada orang lain. Sama seorang suami nggak boleh ceritakan aib istri kepada orang lain tidak boleh. Tutup rapat-rapat. <clears throat> Kita doakan supaya dia mendapatkan kebaikan. Maka akhlak pada orang tua ini ini penting asas. Ketika anak itu durhaka, nggak ada manfaatnya dia. <clears throat> Artinya dalam kehidupan juga nggak kurang, nggak ada manfaat dan nggak barokah hidupnya. Orang yang durhaka pada orang tua diazab di dunia ini. Dan di akhirat juga akan diazab. <clears throat> Maka akhlak itu penting dalam Islam, akhlak luar biasa. Dan dakwah itu juga akan diterima oleh orang karena akhlak yang mulia. Kalau akhlak kita kasar, keras pada orang, nggak ada senyum, nggak ada salam sama kaum mukminin, nggak membantu orang-orang yang susah, kita ada uang, ada orang susah datang kepada kita pinjam, kita nggak kasih, dan uang kita ada. Gimana akhlak itu? Islam menganjurkan kita untuk menolong kaum mukminin, membantu kaum mukminin, membantu orang yang susah. Ini harus perhatikan. Kemudian kepada Islam? Eh, Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis yang sahih tentang bagaimana pergaulan seorang muslim, seorang mukmin kepada istrinya. Nabi SAW dalam hadis yang sahih, "Akmalul mukmin iman ahsanu khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim." Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik dan terkali orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Orang yang paling baik dan kalian orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Bagaimana kita hubungan kita dengan istri? Harus baik. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli kata Nabi. Sebaik-baik kalian orang yang paling baik kepada istri-istrinya, aku adalah orang yang paling baik kepada istriku dan kepada keluargaku. Baik Nabi. Karena ada orang yang kalau kepada temannya, kepada kawannya, kepada rekan kerjanya, masya Allah, omongannya manis, lembut, ah, sama istrinya sampai di rumah kasar, naudzubillah. Bahkan kadang-kadang kebun binatang yang keluar. <laughs> Naudzubillah. Akhlak apa seperti ini? Suami apa seperti ini? Tunjukkan akhlak yang mulia. Kalau dia berkata lembut kepada lain kenapa nggak berkata lembut kepada istrinya? Akhlak. Dia bisa berkata lembut. Bahkan kadang-kadang kalau orang kafir bisa lembut perkataannya teman kerjanya orang kafir dia bisa lembut tapi kenapa istrinya yang mukminah muslimah <clears throat> yang banyak membantu dia <clears throat> di rumah tangganya kok dia nggak senyum kok dia nggak berbuat baik pada istrinya ini akhlak Islam jangan yang di tempat pekerjaan kita ngomelin bawahan kita dibawa ke rumah diomelin istri kita <clears throat> itu sudah baik orang mukmin yang sempurna iman yang paling baik akhlaknya yang paling baik di antara kalian orang yang paling baik pada istrinya. Nabi orang paling baik pada istrinya. Lemah lembut pada istrinya. Makanya Allah kalau memberikan taufik kepada orang diberikan dia akhlak yang baik untuk keluarganya. <clears throat> Diturunkan Allah ar walid. Dan dakwah salam ini dakwah ar walid, lemah lembut. Bukan dakwah yang kasar dan keras bukan. ar walid, akhlak ini. Kalau kita lemah lembut kepada keluarga kita, orang akan terima. Makanya banyak family, saudara, dan segala macam. Gak mau terima dakwah kita karena gak ada refuan nih. Kita merasa bahwa kita udah pernah membantu dia, nolong dia, meminjamkan uang segala macam. Kasar kalimatnya, gak terima dia. Meskipun kita yang bantu. Gimana kalau kita nyumbang juga, membantu juga, tapi dengan kalimat yang lemah lembut? Karena Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Apa dalam Al-Quran? Tentang sadaqah. Qaulun ma'rufun Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyun halim. Perkataan yang ma'ruf lebih baik daripada sodako yang diiringi dengan gangguan dan diungkit-ungkit. <clears throat> jangan pernah kita berjasa, jangan pernah berjasa kita kepada orang, jangan. Allah yang nolong kita, kita dapat rezeki, dapat segala macam hasil, Allah yang nolong kita. Maka kita berikan kepada saudara kita, famili kita, kepada istri kita. Karena Allah memerintahkan dalam Al-Quran, Nabi kita sunnah. Maka itu kita perlu baik. Jangan berkata, kalau oh, saya berjasa kepada istri kita, maka pantas istri kita diomelin. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang melanggar syariat, boleh kita marahi. <clears throat> Tapi bukan terus, setelah itu dimaafkan. Disuruh dimaafkan. Jadi pergaulan harus betul-betul baik. Dan Nabi ketika menyebutkan wa khaliqin nasa bi hasan bergaul kepada manusia dengan akhlak yang mulia, kepada manusia ini umum pertama kali ya orang tua kita kemudian kepada istri anak sanak kerabat tetangga kaum muslimin termasuk juga kepada orang kafir Bab Nabi menyebutkan khaliqin nas bukan wahalikil muslim bukan wahalikil mu'min tapi khaliqin nas bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia bergaul dengan manusia umum sifatnya dengan akhlak yang mulia ini Islam yang mengajarkan akhlak dengan akhlak yang mulia jadi ini harus diperhatikan kepada ikhwan dan akhwat sekalian, tunjukkan akhlak. Akhlak kita. Kemudian juga di antara akhlak yang paling penting lagi itu haya, rasa malu. Kata Nabi, "Inna li kulli dinin khuluqa wa khuluqul Islam al-haya." Kata Nabi SAW, setiap agama punya akhlak dan akhlak Islam malu. Malu itu perangai yang mencegah seorang untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Dan perangai yang menganjurkan atau mendorong orang untuk memenuhi hak manusia. Ini perangai. Artinya perangai yang dia mencegah untuk berbuat dosa dan maksiat. Itu malu. Malu itu perangai yang mencegah orang untuk berbuat dosa maksiat. Dia malu kalau dia mengambil hak orang lain. Malu kalau dia tidak sholat berjamaah. Malu kalau dia tidak berbusana muslimah. Itu betul. Malu. Jadi malu dia kalau melanggar syariat ini, malu dia kalau dia nonton-nonton yang tidak ada manfaatnya, malu dia kepada Allah SWT. Malu. Maka Nabi adalah orang yang paling malu. Lebih dari wanita yang dipingin. Rasulullah SAW. Malu untuk melanggar. Malu dia kalau melanggar syariat ini berbuat maksiat malu kepada Allah SWT. Itu akhlak Islam. Nah, banyak kan manusia tidak punya ini, nggak punya ahaya, jadi melanggar, berbuat maksiat, kadang-kadang mujahir. Dia berbuat maksiat diceritakan pada orang lain. Enggak boleh tutup dan minta ampun kepada Allah SWT. Itu yang dikatakan al-haya. Itu masih banyak lagi ya tentang akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, yang keenam, yang keenam, ikhwan fillah, yaitu kita sesama ikhwan, sama kaum muslimin, terutama sama tulabul ilm para duat harus selalu tawasi bil haq tawasi bil sabr tawasi bil marhamah tawasi di antara kita harus saling menasihati dengan kebaikan saling menasihati dengan kebenaran saling menasihati dengan kesabaran saling menasihati dengan kesabaran eh, dengan kasih sayang jadi saling menasihati dengan kebaikan dan kebenaran saling menasihati dengan kesabaran dan saling menasihati dengan kasih sayang kita harus saling watawasaw bil haq sabar bis sabr di antara kita. Ya kadang-kadang manusia ada lalai, ada khilaf, ada keliru, ada salah, ada lupa, ada yang lainnya. Diingatkan dengan cara yang lain. Diingatkan. Atau dia dai, atau dia ustaz, atau dia imam, atau dia muadzin. Ingatkan dengan cara yang baik. Ingatkan. Kita menasihati mereka dengan cara yang baik. Dengan sabar dan juga dengan kasih sayang. Kita ingin orang ini berada dari sejarah yang lurus semuanya. Kita ingin seperti itu. Kita ingin orang berada di mazhab yang hak. Kita sayang, hatta dia berbuat beda, kita ingin dia kembali kepada sunnah. Tadinya dia mengikuti sunnah, kemudian karena fitnah syubuhat, fitnah syahwat, dia mengikuti bid'ah. Kita ingin diajak dia kembali kepada sunnah. Itu rahmat. Makanya orang Islam seperti itu. Bukan bagaimana supaya dia tambah jauh, tambah jauh. Jangan. Justru kita doakan dia supaya dia kembali ke jalan yang hak. Doakan dengan hidayah. Doakan dengan rahmat dan yang lainnya. Itu orang mukmin dengan mukmin lainnya. Jadi kita kasih sayang sama pemukmin ini Orang yang kasih sayang akan disayang oleh Allah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Ar-Rahimun yarhamuhumur Orang-orang yang kasih sayang disayang oleh Allah. Yarhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama'. Sayangi makhluk yang di bumi, Allah akan sayangi kamu. Islam itu agama kasih sayang. Jadi bukan orang-orang Nasrani agama kasih sayang. Agama Islam, agama kasih sayang sama kaum mukmin. Hatta kepada binatang juga seperti itu. Hatta dia kehausan kita berikan dapat ganjar, dapat pahala. Apalagi sama kaum mukminin. Kita harus sayang. Di antara kita seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu sabar sama tadi dengan sabar itu bersabar wal tapi kita sabar dalam sabar dalam semuanya. Kalau ini sabar dalam semuanya. Sabar dalam kita menuntut ilmu. Sabar dalam kita mengamalkan ilmu. Sabar dalam kita berdakwah. Sabar dalam kita menghadapi gangguan. Sabar dalam kita melaksanakan ketaatan. Sabar dalam menjauhkan dosa dan maksiat. Sabar juga dalam menghadapi, menghadapi cobaan, ujian yang pahit. Sabar. Dan banyak dalam Al-Quran memerintahkan sabar. Dalam dakwah, dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu, banyak orang yang mencela kita. Banyak yang gak suka dengan kita. Banyak juga dakwah kita dijegal oleh orang. Bahkan kadang-kadang sudah disetujui, dibatalkan dakwah itu. Gak ada masalah, jalan. Orang mencela kita, mencaci maki kita dan segala macam, jalan nggak mesti tempat ini tempat lain juga bisa kita dakwah orang ada yang gak ikut banyak lagi yang akan ikut kita sekarang ada 10 orang gak ikut kita 20 orang Allah akan ganti 200 orang Yang putus asa dalam Allah sabar dalam dakwah celaan mereka, cacian mereka, hinaan mereka. Sabar. Allah berfirman, "Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajrul jamila." Sabar atas apa yang mereka ucapkan. Sabar. Mereka celak kita, caci maki kita, menghina kita, sabar dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Bukan dibalas. Mereka celak kita balas bukan. Nabi dikatakan orang gila, dikatakan penyair, dikatakan tukang sihir. Nabi nggak balas. Dibiarkan. Jalan dakwah ini. Untuk ilmu tetap jalan. Dakwah tetap jalan, amal tetap jalan. Jadi jangan kita kemudian terpengaruh dengan omongan orang. Kemudian yang terakhir saya ingatkan antum sekalian ya Pak Tidin, Antum usahakan untuk memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Waktu ini luar biasa, banyak sekali. Makanya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita tertipu dengan dunia. Dan banyak manusia tertipu dengan dunia. Ya sudah punya fasilitas, gaji gede, gaji tinggi, gaji besar, rumah ada, mobil ada, segala macam. Orang terlalu Lalai. Dan waktu yang Allah berikan banyak. Dia mesti gunakan untuk ilmu. Mesti baca kitab-kitab para ulama. Mesti dia berlomba-lomba untuk melakukan amal saleh. Ini tidak. Dengan gaji banyak, uang banyak, pada tidur. Sudah. Yang ada ilmu sedikit tidur, kerjaannya cuma tidur aja. Justru dia harus terus apa yang bisa saya lakukan lagi. Jangan merasa puas dengan apa yang kita amalkan. Masih banyak yang belum kita amalkan jutaan yang belum kita amalkan. Yang oh saya sudah cukuplah dengan ngajar ini, dakwah ini, saya sudah punya ini. Jangan, terus jalan, berlomba-lomba. Yang punya harta berlomba-lomba dalam mengamalkan, yang punya ilmu juga berlomba-lomba. Dan gunakan waktu kita. Waktu ini berharga dan akan ditanya oleh Allah SWT. Makanya Nabi SAW berwasiat kepada kita, pada akhirnya kepada Ibnu Umar. Tapi juga kepada kita dalam hadis yang sahih yang dari Imam Bukhari, Ahmad, Termiti dan lainnya. Nabi bersabda kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin wa'ud nafsaka min ahli kubur. Kata Nabi SAW kepada Ibn Umar dipegang kedua pundak Ibn Umar Nabi katakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu dunia seperti orang asing atau orang dalam perjalanan. Dan hitung dirimu termasuk orang yang pasti mati. Jadi penghuni kubur. Lafat wa udda nafsaka min al-kubur enggak ada di Bukhari, tapi ada di riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Dan itu dari kamu termasuk orang yang pasti mati. Jadi Nabi ingatkan kita seolah-olah kita orang asing. Kalau orang asing selalu dia bawa perbekalan dan hemat tentang waktu. Karena dia nggak akan tetap di satu negeri. Dan dia asing negeri itu, mesti dia bawa uang, dia mesti bawa bekal, mesti bawa segala macam. Kita juga di negeri asing. Dunia ini negeri asing. Negeri asal manusia sorga. Allah menciptakan Adam dan Hawa di sorga. Allah ciptakan Adam dengan kedua tangan Allah yang mulia di sorga. Kemudian diusir Adam dan akan kembali ke sorga. Dunia ini bukan negeri kita. Negeri kita mukmin sorga. Maka kita akan kembali. Maka kita persiapkan kali dunia ini. Kemudian yang kedua, orang yang dalam safar musafir. Orang yang perjalanan, kita musafir. Kalau musafir, dia akan tetap di satu tempat, dia akan pulang ke negerinya. Ya, kayak antum kerja di sini, meskipun antum bawa keluarga, ya tetap antum rindu ke negeri antum. Rindu dengan orang tua, rindu dengan anak, rindu dengan sanak kerabat. Akan kembali. Kita akan kembali kepada Allah. Dan pasti akan kembali. Dan kita sedang menuju, berjalan sekarang menuju sorga. Makanya kita harus berbekal sekarang ini dengan ilmu, dengan takwa, dengan melakukan amal-amal soleh, ikhlas dan itiba, dan lain-lain yang lainnya, berbekal. Kita akan kembali kepada Allah. Jangan kita anggap ini dunia segala-galanya. Makanya banyak orang yang tertipu dengan dunia. Allah sudah ingatkan bahwa dunia ini mata. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa farihu bil hayati dunia, wa mal hayati dunia fil akhirati illa mata. Mereka gembira dengan hasil yang mereka dapat di dunia ini. Gembira dan senang. Padahal dunia nggak ada arti apa-apa dengan akhirat kecuali sedikit kesenangan yang menipu dan sementara. Maka jangan terlalu kita senang dengan dunia ini. Gak ada arti apa-apa dan kita akan kembali kepada Allah SWT. Kemudian juga Nabi sebutkan udah nafsa nafsaka minal kubur. Dan hendaklah kamu menghitung dirimu termasuk orang yang pasti mati. Pasti kita akan mati. Dan kita pasti kembali kepada Allah. Maka Nabi suruh kita ini banyak ingat mati akthiru dzikra hadhi min ladzat. Dia akan berbanyak <clears throat> mengingat pemotong kelezatan. <clears throat> Itu mati. Perbanyak ingat pemotong kelezatan. Hadisnya sahih. Riwayat Tirmidzi dan Nasai. Disuruh ingat, ingat mati. Karena kita kalau kita ingat mati, kita nggak akan tamak pada dunia. Dengan kita ingat mati, kita akan ikhlas dalam ibadah kepada Allah, nggak mengharapkan dunia. Kalau kita ingat mati, kita tidak akan terlalu senang dengan apa yang kita peroleh. Dengan kita ingat mati, kita tidak akan terlalu bersedih dengan apa yang luput dari kita. Apakah orang tua kita meninggal, istri, suami, anak, atau yang terluput dari harta kita. Karena kita punas akan mati seperti dia. Kita pun akan binasa juga seperti dia. Kita nggak akan terlalu bergembira dengan apa yang kita peroleh dan kita tidak akan terlalu bersedih hati dengan apa yang hilang dari kita. Akan disuruh ingat mati. Dan kita juga nggak akan hasad, nggak akan dengki dengan ingat mati. Orang memperoleh gaji yang tinggi, jangan kita dengki. Karena apa? Karena dia akan mati dan kita akan mati. Dan kita nggak akan bawa harta kita itu. Kecuali apa yang kita amalkan. Harta kita yang kita tinggalkan bukan buat kita, buat ahli waris. Makanya terlalu utama kepada dunia ini dan kita harus ingat kepada mati. Nabi ingatkan, ingat kepada mati. Kita pasti akan mati supaya kita nggak tamak pada dunia. Ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai nasihat dan wasiat dari para ulama yang saya ambil dari beberapa kitab yang sudah bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhir Ada pertanyaan dari akhwat sebagai ibu rumah tangga yang memang diminta untuk dakwah di akhwat yang lain kalau untuk TKW. Kalau saya dakwah Berarti saya juga tertinggal untuk belajar. Sebenarnya tinggal mengatur waktu aja. Artinya e, eh, nuntut ilmu tetap wajib. Kemudian juga berdakwah juga kalau memang kita ada ilmu kepada orang-orang yang awam yang kita mampu melakukan boleh. Artinya kita tahu tentang mana la Allah, konsekuensi la Allah, makna Muhammad Rasulullah SAW dan yang lainnya. Kita tahu kita ajarkan atau bagaimana tentang wudhu kita tahu tentang sholat ya itu yang kita tahu kita ajarkan atau bagaimana tentang akhlak yang mulia kita tahu kita ajarkan Terlalu banyak sekali uh, dari orang-orang Indonesia yang memang tidak paham sama sekali lagi yang kerja-kerja banyak yang tidak paham nah itu harus diajarkan sebab kalau kita ada ilmu belum kita ajarkan ya kita berdosa mereka perlu orang-orang yang memimpin dia ke yang benar ya, luangkan waktu atau cuma satu jam atau dua jam, tinggal waktu yang lain untuk belajar, tetap belajar. Dan suami juga harus mendukung bagaimana supaya bisa ada dakwah juga di kalangan akhwat. Kalau memang e, suaminya sudah mencukupi, dia yang berdakwah ya cukup sudah. Dia bisa mengajarkan akhwat-akhwat itu dengan hijab, ya berdakwah. Bagaimana tentang cara muamalah dengan ahli bidah yang sudah sudah hujah sudah sampai dan dia aktif menentang sunnah. Bagaimana Muhammad? Karena dia menjaga hubungan baik dalam pekerjaan dan tidak menghindar untuk berinteraksi. Nah, kita ingatkan dengan dia dengan cara yang baik dan terus ingatkan. Seandainya dia belum bisa menerima, ya doakan dengan kebaikan agar dia mendapatkan hidayah dari Allah Taala. Nah, ucapan kita sebagai muslim ya, salam tetap salam. Tapi kalau dia terus melarang sunnah, boleh kita hajar. Kita hajar, kita nggak salam pada dia, kita nggak tegur dia. Karena apa? Karena dia menentang sunnah dan terus melarang sunnah. Tapi kan kadarnya kita lihat dan juga kemampuan dia karena keawaman dia kadang-kadang karena kejahilan dia dengan sunnah luar biasa. Tapi dengan kita terus mengucapkan salam, kita tegur dia, kita kasih buku, kadang-kadang juga lembut hatinya. Kita memberikan hadiah kepada dia, kan lembut hatinya. Ya lihat, karena setiap tempat juga e, beda-beda tentang masalah ini. Beda kalau di toko beda, tapi kalau dia memang karena kena syubhat tentang sunnah, tentang salam ya kita ingatkan dengan cara yang Apakah boleh kita bermajlis dengan orang-orang yang menentang sunnah? Yang jelas-jelas dia mengajak orang-orang untuk menentang sunnah. Ya nggak boleh bermajlis dengan orang-orang itu. Kalau jelas dia mengajak teman-temannya untuk menentang sunnah, jangan karena menjaga hubungan baik atau yang lainnya, kita juga akhirnya mengorbankan sunnah yang kita pegang. Bahkan kadang-kadang kita juga terpengaruh dengan dia. Ya tetap dakwah sunnah tetap jalan. Dia nggak mau kita tinggalkan kita tinggalkan. Tapi tetap artinya maksud saya kita e, dalam artian mengharapkan dia untuk dapat hidayah tetap harus. Sebagaimana Nabi SAW mengharapkan pamannya untuk masuk Islam. Nabi mengharapkan terus pamannya untuk masuk Islam sampai akhir hayatnya. Nah kita kalau kita berbakal mahal dengan iman kita dan juga bakal dituduh orang dengan fitnah-fitnah yang lainnya kita hindari. Al bidah itu atau orang-orang yang hizbiyin harokin kita hindari. Salam, sebagai muslim tetap salam. Tapi kita nggak bermajlis dengan dia. Nggak duduk dengan dia. Kita hindari. Sebab juga harus memberikan pelajaran kepada orang-orang yang terus menerus menentang sunnah. Bagaimana hukumnya memakai cadar? Ini sebenarnya sudah dijelaskan. Ini khilaf di antara ulama. Dan e, kalau anda mau baca, baca bukunya Syekh Al Albani rahimahullah, rahmatan wasi'ah, jilbab Para muslimah. Itu dia ber, ber, menjelaskan dengan dalil hadis hadis Nabi SAW. Oh, cara itu hukumnya sunnah. Cara itu hukumnya sunnah. Dan dia kuatkan dengan berbagai dalil dari asar para sahabat, tabi'in, yang menjelaskan tentang masalah ini. Artinya ini khilaf antara ulama. Ada ulama yang mewajibkan, betul ada ulama yang mewajibkan. Ada ulama yang menyebutkan bahwa oh, itu sunnah. Bahkan ada ulama juga yang membid'ahkan. Oh, ini just keluar itu, Ada mengatakan cadar itu bid'ah. Ini orang-orang yang nggak senang orang yang pakai cadar. Tapi yang rajin dari dua pendapat itu yang saya pegang sampai hari ini, yaitu cadar itu sunnah. Sunnah kan. Ya kita tetap anjurkan istri kita dan anak kita untuk memakai cadar. Tapi bukan bukan wajib. Kalau dikatakan wajib, kata Syekh Albani memberatkan kaum muslim karena Islam agama rahmah yang cocok untuk semua negeri bukan hanya di Arab saja. Di semua negeri gak cocok. Kalau dia pakai jilbab yang sempurna sesuai dengan syariat dan terpenuhi syarat-syaratnya sudah cukup meskipun dia nggak pakai cadar. Tapi kalau dia pakai cadar itu yang terbaik. Kalau kadang-kadang orang terfitnah dengan dengan wajahnya, dengan wajahnya wanita itu, maka sebaiknya dia memakai cadar. Tapi itu hukumnya sunnah. Itu yang disebutkan Syekh Al-Bani dalam kitabnya Jilbab para Muslimah. Boleh tidak belajar hafal Quran kepada orang yang ahli kiroat yang memang dia tidak tahu apa dia tidak jelas manhajnya ya belajar kepada yang jelas banyak dari salafiyin yang mereka tahu tentang kiroat kenapa belajar kepada ahli bidah kalau kita nggak tahu nggak apa-apa kita belajar tapi kalau kita tahu di manhajnya ashari atau hizbi atau yang lainnya nanti akhirnya kita terbawa yang nanti dia tafsirkan Quran dengan royunya dengan pendapatnya tetap kehati-hatian itu harus kita jaga ya mungkin satu lagi atau dua lagi kalau kita persiapan untuk sholat Jumat. Ya kalau mana cukup nanti sore insya Allah kita lanjutkan kajian. Kita cukup sampai di sini. Subhanallahumma.